Siapa raja yang bermimpi? Raja yang bermimpi siapa? Raja Yaman. Hah? Man? Man malikul Yaman? Alladhi ra'a fil manam ru'ya muzi' mimpi yang menakutkan. Hah? Gak ada yang ingat. Satu pun gak ada yang ingat. Ajib namanya Rabi'ah ibn Nasr. Man? Rabi'ah ibn Nasr. Baik, ketika dia bermimpi dan ingin ditafsirkan mimpinya dan dia kumpulkan semua tukang tafsir mimpi dan berbagai macam tukang-tukang sihir tapi dia nggak mau menceritakan mimpinya tebak mimpiku kemudian tafsirkan siapa yang mampu dan siapa yang bisa hanya dua orang. Siapa saja? Nah. Man. Nah. Juga nggak ingat. Hah? Syik. Syikin wasatih, Syatih wasyik. Nah. Ternyata apa tafsir mimpinya? Ternyata mimpinya ditafsirkan bahwa dia akan terkalahkan oleh tentara Habasyah. Dan atas Habasyah itu nama lainnya Sudan. Layanzilanna ardakumus Sudan. Walam yatruk ahadan bil Yaman. Nanti akan menyerang kalian dan mengalahkan kalian orang-orang Sudan dari Habasyah dan tidak menyisakan kalian sedikit pun Yaman. Tetapi ternyata tidak langsung ada berbagai macam kejadian-kejadian sampai terjadinya kekalahan oleh Raja Habasyah. Baik. Kita lanjutkan. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham <clears throat> rahimahullahu taala yang beliau ambil, beliau ringkas dari sirah Ibnu Ishaq.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 Yang berikutnya yang dikisahkan adalah bagaimana kekuasaan Yaman diambil dan dikuasai oleh seorang yang julukannya Abi Karib. Namanya Tubban As'ad. Dan juga yang akan dikisahkan hari ini adalah perang Yatrib. Yatrib adalah nama lain dari Madinah. Nama lain dari negeri Madinah adalah Yatrib. Qala rahimahullah, "Falamma halaka Rabi'ah ibn Nasr, raja'a mulkul Yaman kulluhu ila Hasan ibn Tubban As'ad." Bahwasanya ketika binasa Rabi'ah ibn Nasr yakni raja yang kemarin Rabi' bin Nasr yang bermimpi dengan mimpi yang katanya mengerikan yang kemudian ditafsirkan dengan tafsir-tafsirnya dia binasa meninggal dan kemudian digantikan oleh seorang yang bernama Hasan ibn Tuban As'ad Tuban As'ad biasa dipanggil dengan Tubba panggil dengan Tubba ini Tuban As'ad karena abuhu Tuban As'ad قد جعل طريقه حين أقبل من المشرق على المدينة، فلم يهج أهلها، وخلف بين أظهرهم ابنا له. بوزايا تبان أسعد، bahwasanya حسان. dia biasa menjadikan jalannya ketika dia ke masyrik melewati Madinah. Jadi biasa dia ke masyrik kemudian ke Yaman melewati Madinah dan dia dalam keadaan tinggal di Madinah beberapa saat sampai dia melahirkan seorang anak di Madinah dan kemudian ditinggal ke Yaman kembali ke Yaman wa khalafa baina adhurihim ibnan lahu faqutila ghilatan ternyata anaknya dia anaknya Tubban As'ad di Madinah dibunuh dengan kezaliman Fakadimah maratan ukhra. Maka setelah dia sampai ke Yaman, kembali lagi ke Madinah. Kembali ke Madinah untuk menuntut tentang anaknya kenapa dibunuh. Wa huwa mujmi'un li ikhrabiha wa isti'saliha ahluha. Dan raja Yaman ini bertekad untuk merusak kota Madinah dan mengusir seluruh penduduknya dan membantai mereka semuanya. Fajama'alu hadzal min al ansar maka Madinah pun mendengar berita itu bahwa pasukan Yaman akan datang, maka dia mempersiapkan eh, kekuatan yang mereka punya dari para ansar, para penolong-penolong yang ada di sekitar Madinah yang siap untuk berperang. Waraisuhum Amr bin Dhallah. Pimpinan orang-orang yang membela Madinah dipimpin oleh Amr bin Dhallah. Eh, faqtatalu, akhirnya berperanglah. Eh, terjadilah peperangan di Yathrib atau di Madinah antara penguasa Yaman dengan tentaranya dan Amr ibn Talha dengan pasukannya di Madinah. Tentunya tidak seimbang kekuatannya. Jelas jauh lebih kuat pasukan Yaman. Dan di perhitungan bakal kalah. Orang-orang Madinah bahkan kalah dan bahkan hancur. Maka datanglah dua pendeta. Qala ansar. Tetapi ansar sejak dulu memang kaum yang unik Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang membela Madinah tadi orang-orang yang unik sehingga mereka memerangi orang-orang Yaman tadi di siang hari. Tapi di malam hari dipersilahkan untuk makan dan minum. Eh, dijamu sebagai tamu. Eh, maka diriwayatkan di sini kanu yuqatiluna bin nahar wa yuqrunahu bil lail. Bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang memerangi pendatang-pendatang tadi di waktu siang dan kemudian dia menjamunya di malam hari. Karena sebagai tamu, maka dijamu di malam hari. Tapi di siang hari terjadilah pertempuran seperti biasanya. Wa yu'jibuhu dzalika minhum. Dan ini sungguh membuat kagum Raja Yaman bahwa ini mereka bukan orang biasa, bukan orang sembarangan, orang-orang istimewa atau suku yang sungguh dermawan. Fabainama tubba ala dalik dan ketika tubba Tuban yang dimaksud Tuban As'ad. Ya, disebut saja dengan kalimat ringkas yaitu Tuba. Fabaina Tuba'un ala dhalika min qitalihim idja'ahu Habrani. Ketika terjadi pertempuran seperti itu, maka datanglah kepada Tuban As'ad dua orang Habr. Habr itu julukan pendeta Yahudi. Dijuluki dengan Habr. Bentuk jamaknya Ahbar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil ahbar mereka dan ruhban mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Yang dimaksud adalah pendeta-pendeta Yahudi. Ahbar bentuk jamak dari habr. Kalau musanna habrani. Qala idja'ahu habrani min ahbari Yahud. Datanglah dua orang pendeta dari pendeta Yahudi. Alimani rasikhani fil ilm Dua-duanya alim, memiliki ilmu tentang kitab-kitab terdahulu dan dia dalam keadaan rasih ilmunya, dalam ilmunya. Hina sami'a bima yuridu min ihlakil Madinah wa ahliha. Ketika dua pendeta tadi mendengar bahwa si raja dan penguasa Yaman tadi akan menghancurkan Madinah, diingatkan oleh dua pendeta ini. Qala, keduanya berkata, "Ayyuhal Malik, la taf'al." Jangan kamu lakukan. Ini niatmu untuk menghancurkan Madinah, untuk menghancurkan Yathrib dan membantai orang-orangnya, la taf'al, jangan kamu lakukan. Fa innaka in abaita illa ma turid hila bainaka wa bainaha. Sungguh kalau kamu memaksa dan kamu tetap menginginkan apa yang kamu inginkan dan melaksanakan apa yang kamu kehendaki, maka niscaya kamu pasti akan terhalang, pasti akan gagal dan kami mengkhawatirkan kamu. La na'man alaika ajilal uqubah. Aku khawatir engkau akan ditimpa balasan dari Allah. Dari penguasa langit dan bumi. Faqala lahuma. Maka berkata tubba kepada kedua pendeta tadi. Lima dalik. Kenapa demikian? Kenapa kalau aku menyerang mereka, aku akan mendapatkan balasan. Dan aku akan begini, akan begitu. Qala keduanya berkata. Hiya muhajirah. Nabiyin yakhruju min hadzal haram min hayyil haram ini adalah tempat hijrahnya nabi yang akan muncul dari arah haram dua pendeta ini tahu bahwa akan datang seorang nabi dari haram dan hijrahnya nanti ke Madinah maka negeri ini nggak akan bisa kamu hancurkan karena Allah sudah persiapkan negeri ini untuk tempat hijrahnya seorang nabi Lihat, ini bukti bahwa pendeta-pendeta Yahudi dan mereka sudah mengetahui akan datangnya nanti seorang nabi dan tahu pula bahwa nabi akan hijrah ke negeri Madinah. Allah akan keluar seorang nabi min hadal haram dari negeri haram dari kalangan Quraisy di akhir zaman, di akhir zaman takunu darahu wa qararahu dan negeri ini akan menjadi tempat tinggalnya dan tempat menetapnya. Fatanaha an dalik Maka raja tadi, penguasa Yaman tadi urung, tidak jadi untuk menghancurkan Madinah ra'a anna lahum ilman. Karena melihat dua pendeta tadi sepertinya benar-benar memiliki ilmu dan sepertinya meyakinkan wa'jabahu ma sami'ahu dan sungguh mengagumkan si raja tadi apa yang dikatakan oleh dua pendeta tadi. Bahwa ini pendeta bukan orang biasa, sepertinya punya ilmu. Fansarafa anil Madinah wattajaha ala wattaba'ahuma ala dinihima. Maka tidak jadi melakukan peperangan, akhirnya dia justru ikut agamanya dua pendeta tadi. Berarti sekarang beragama apa? Yahudi. Yang tadinya musyrikin menjadi seorang Yahudi. Mengikuti dan percaya dengan berita-beritanya Dua pendeta tadi. Wa kana tubba'un wa qaumuhu ashabu awthanin ya'budunaha. Dan kaum tubba' <laughs> adalah orang-orang yang menyembah berhala. Yang mereka tidak memiliki agama apapun kecuali menyembah batu-batu dan menyembah pohon-pohon. <laughs> Maka ketika mereka atau ketika rajanya mendengar seperti itu, masuk di kepalanya. <laughs> Mulai dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Maka berangkatlah ke Mekah Wahia taruq ilal Yaman. Dan Mekah pun merupakan jalan dia ke Yaman. Kalau lihat di peta. Ya. Bahwasanya Syam di atas. Ya. Masyrik juga di atas. Sedangkan Yaman paling bawah. Ya. Dan di antara Syam dengan Yaman adalah Madinah dan Mekah. Sehingga kalau seorang berjalan dari Yaman ke Syam, mesti dia akan melewati Madinah dan akan melewati Mekah hatta idza kana baina usfani wa amad ketika dalam perjalanan melewati desa di antara dua desa Uswan dengan Amad di dekat Mekah tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang dari kalangan Bani Hudain suku Hudain Ibni Mudrika mereka berkata ayyuhal malik wahai tuan raja sesungguhnya kami ingin menunjukkan kepada kamu perbendaharaan harta yang sangat banyak yang aghfalathul muluk yang dilalaikan oleh sekian para raja-raja fihi lu'lu wal zabarjad wal yaqut wal dhahab wal fiddah di dalamnya ada mutiara-mutiara batu permata emas perak di dalamnya semuanya dan para raja-raja yang lain aghfalathu mereka melalaikan tempat tersebut aku ingatkan engkau tentang perbendaharaan itu agar engkau yang mengambilnya kalau bala, ya, tentu kami ingin mengambil perbendaharaan itu. Di mana? Maka kata suku tadi, kata orang-orang Hudail, ya, Baitun di Mekah, Satu rumah di Mekah yang diibadahi oleh penduduk Mekah. Yusalluna indahu, mereka salat di sana, mereka menghadap kepadanya, mereka tawaf di sekitarnya. Ya. Apa yang dimaksud? perbendaharaan yang ada di dalam Ka'bah. Karena mereka kaum jahiliyah, biasa mereka kalau yang namanya sodakoh bukan diberikan pada fukara nasakin, tapi mereka lemparkan ke Ka'bah. Mereka masukkan ke Ka'bah semuanya, sehingga tertumpuk harta di sana. Maka kaum Hudaybiyah tadi berpikir, kalau raja ini menginginkan harta, maka niscaya dia akan menyerang Ka'bah dan akan menghancurkannya. Dan niscaya raja ini niscaya akan dilaknat oleh Allah dan akan dibinasakan seperti dibinasakannya kaum-kaum sebelumnya yang ingin merusak Ka'bah. Jadi sudah menjadi satu keyakinan masyarakat Arab bahwa siapa yang mau mengganggu atau mau merusak Ka'bah pasti akan kualat. Karena mereka waktu itu belum dengan agama. Hanya dengan keyakinan yang sudah terjadi sekian kali. Setiap orang menghancurkannya, mesti akan dia yang akan binasa. Qala Bani Hudail, berkata Bani Hudail, ada satu rumah di sana yang diibadahi oleh penduduk Mekah, yang di sana berisi perbendaharaan harta yang sangat banyak. Wa inna ma al hudaliyun halakahu bidzalik. Kata bani Hisham, dan sesungguhnya kaum Hudail mengajak raja tadi untuk menghancurkan Ka'bah adalah untuk membinasakan agar si raja ini hancur binasa lima arahu min halaki man aradahu al muluki wa baga indahu. Karena Bani Hudayl tahu setiap kaum, setiap suku, setiap raja yang ingin menghancurkan Ka'bah mesti mereka akan binasa. Falamma ajma'alahu qalu. Maka ketika sudah sepakat ingin mengambil perbendaharaan di Ka'bah, ini rencananya Raja Yaman, tiba-tiba dia ingat dua pendeta yang telah mengajarinya ilmu. Arsala ila hadr Ahabraini fasalahu ma'an dalik. Maka diutuslah orang untuk menjemput dua pendeta tadi. Panggil dua pendeta Yahudi tadi. Yang kemarin menasehati aku untuk jangan menghancurkan Medina. Panggil mereka. Dipanggil. Setelah dipanggil ditanyakan. Katanya satu kelompok, satu orang atau beberapa kelompok menyatakan bahwa ada bendahara seperti ini, seperti itu. Dijawab oleh dua pendeta tadi. Qala lahu ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك وهلاك جندك Sungguh mereka tidak memaksudkan kecuali membinasakan engkau wahai Tuan Raja. Dan membinasakan pasukanmu semuanya. Karena ma na'lam baitan lillahi ta'ala Ittaqadahu fil ardi li nafsih ghairahu. Karena kami tidak pernah mengetahui ada satu rumah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk dirinya di muka bumi ini kecuali Baitullah Al-Haram, Ka'bah itu. Wala in fa'alta ma kalau engkau melakukan apa yang mereka ajak, niscaya engkau akan binasa. Latahlakanna tahlakanna yahlakanna man ma'aka jami'an. Akan hancur engkau dan akan hancur pula orang-orang yang bersamamu seluruhnya. Qalu, famada? Kalau gitu, mada ta'mur? Kalau gitu apa yang kau perintahkan kepadaku? Ini apa yang kau nasihatkan kepadaku? Kata raja tadi. Allah berkata keduanya, Berkata dua pendeta tadi kepada rajanya, ida tasna ida qadimta ilai tasna indahu ma sana'a ahlu Kalau kamu datang ke haram, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh penduduknya. Yang disuruh untuk beribadah seperti penduduk Mekah. Tatufu bihi wa tu'azzimuhu wa tukarrimuhu wa tahlik ra'saka indahu engkau bertawaf mengelilinginya, engkau menghormatinya, mengagungkannya dan engkau mencukur rambutmu di sisinya. Wa hatta min dan hendaklah engkau merendah di hadapannya sampai engkau keluar dari daerah haram. Maka dikatakan oleh Tuan Raja tadi, "Fama yamna'ukuma antuma min dhalik?" Kalau begitu apa yang menghalangi kamu berdua Kenapa kamu berdua tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan? Yang jeli, Tuan Raja ini. Nyuruh Raja untuk melakukan apa yang dilakukan oleh mereka musyrikin. Tetapi dia sendiri tidak melakukan. Maka ditanya, Fama aku min dhalik. Kalau begitu apa yang menghalangi kamu berdua untuk melakukan yang seperti itu? Allah ama wallahi. Sungguh demi Allah. Innahu labaitu abina Ibrahim. Memang rumah tersebut adalah rumah yang dibangun oleh Nabi kami, Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa innahu lakama akbarna dan sungguh rumah itu betul-betul rumah yang suci yang mulia seperti yang kami habarkan kepadamu. Kami tidak dusta. Tetapi penduduknya adalah orang yang menghalangi kami dari Ka'bah. Dihalangi dengan apa? Bainana bainahu bil awthan Hala bainana wa bainal Ka'bah bil audhan. Mereka menghalangi kami dari Ka'bah itu dengan berhala-berhala di sekitarnya. Yang jumlahnya sekian ratus. Ada 360 berhala. Nasabuha haulaha. Mereka pasang di sekitarnya. Wabiddima. Dan mereka tumpahkan darah di sekitarnya. Mereka kalau berkurban. Mereka memancarkan darahnya di patung-patung tersebut. Sehingga Ka'bah itu di sekelilingnya kotor dengan najis dengan darah, dengan daman masfuhan, dengan berhala-berhala, sehingga kotornya hissan wa ma'nawiyan. Hissi, karena ada najis, daman masfuhan, sedangkan maknawi karena ada kesyirikan, berhala-berhala. Maka itulah yang menghalangi kami untuk tidak memuliakan tempat tersebut. Wahum najasun ahlu syirik. Mereka adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang musyrik. Qanifidina azakumullah. Kalau kita tanya lagi, kenapa dua pendeta tadi tidak membersihkannya? Jawabannya, karena pendeta tadi tidak memiliki kekuasaan apapun. Tidak memiliki kemampuan, nggak memiliki kekuasaan, bukan raja. Tetapi yang diajak bicara ini siapa? Raja Yaman, raja yang ketika itu paling kuat. <laughs> Sehingga ketika dia mendengar seperti itu, maka dia menerima ilmu yang diajarkan oleh dua pendeta tadi. Fa'arafa nushahuma wa Maka dia mengetahui bahwa berita ini berita hak. Faqarraban min faqata'a Maka dipanggil semua orang-orang Hudail yang kemarin mengajarkan untuk mengambil harta dari haram, dari Ka'bah, dipanggil semuanya dan dipotong kaki mereka dan tangan mereka bersilangan. Dibunuh semuanya. Kemudian berangkat ke Mekah. Fatafa bil baiti wa nahara indahu. Mulai dia tawaf mengelilingi Ka'bah dan kemudian dia menyembelih wa halaqa ra'sahu dan mencukur rambutnya wa aqama bi Makkah sittata ayyam. Kemudian tinggal di Mekah enam hari. Yanhar biha lin-nasi wa yut'im ahlaha. Memberi makan manusia, memberi minum manusia wa yusqikimul wa al-asal bahkan membagikan madu pada mereka ini raja yang datang <laughs> sehingga dia dalam keadaan memiliki semua itu sampai raja ini bermimpi siapa nama rajanya Hah? Tuban As'ad atau Tubba sampai bermimpi ara annahu yaksu al-Ka'bah mimpi dia memberi tirai di Ka'bah. Maka dia pun betul-betul mempraktekkan apa yang dimimpikannya. Dia beri tirai di Ka'bah itu dengan khosr, dengan kain yang tebal yang kasar. Tuma ura anya yaksuwa min dalik. Ternyata mimpi kembali. Mimpi kalau dia memasang tirai yang lebih bagus dari tirai yang kemarin. Maka dia ganti yang kemarin kasahul mula wal wasail maka dia pasang tirai dari mula wal wasail. Ini kain yang halus, kain yang lembut yang ketika itu termasuk yang paling bagus. Dan dikatakan karena tubba fi yaz'umun awal man kasal bait. Mereka menganggap bahwa mereka lah orang pertama yang memberikan tirai Ka'bah. Orang yang pertama memberikan tirai di Ka'bah. Wa awsa bihi min jurhum dan memerintahkan wali-walinya memerintahkan anak buahnya untuk melanjutkan. Kalau rusak ganti kembali dengan tidak yang baru dan terus begitu. <laughs> Demikian eh, mereka Tuban dengan tentara-tentaranya setelah tawaf <laughs> amarahum bitathiri. Perintah untuk membersihkan Ka'bah. Dibersihkan dari darah-darah yang memancar di sana atau dari najis-najis yang ada di sana. Wa alla yuqarribuhu daman wala maitan wala mi'lah dilarang mendekatkan kepadanya darah dan juga bangkai-bangkai dan dilarang untuk membuang ke sana kain-kain haid, kain yang dipakai untuk membersihkan najis perempuan. Wajahana baban mumiftahan. Kemudian dibikin pintu dan dibikin kunci pada pintunya. Sehingga tidak ada orang yang bisa mengambil perbendaharaan yang ada di dalamnya. Dikunci pintu dan kunci dipegang. Demikian yang dilakukan oleh raja tadi. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Musyrikin tidak bisa berbuat apa-apa karena takut terhadap raja yang memiliki sekian banyak tentara yang kuat. rumah ya. kharaja minha mutawajjihan ilal Yaman. Baru setelah itu dia kembali bersama pasukannya ke Yaman. Wa man ma'ahu min junudih. Di bawah serta tentaranya. Wa ma'ahu habran. Dan dua pendetanya dibawa ke Yaman. Ya. Ini Yahudiyah pertama datang ke Yaman dari dua orang ini dengan sebab Tuban As'ad. Hatta idza dakhala al-Yaman da'a qaumuhu ila ad dukhul fi ma dakhala fi. Setelah sampai ke Yaman, maka semua orang di Yaman diajarkan untuk masuk agama Yahudi. Fa'abaw alaihi sampai mereka menolak. Dipaksa mereka juga menolak sampai terjadilah pembicaraan dan ketegangan di antara aparat negara sendiri, apalagi di antara rakyatnya. Semuanya menolak. Sampai diputuskan satu keputusan. Karena lahum narun tahkumu. Mereka punya api yang api ini dijadikan sebagai hakim. Jahiliyah, zaman jahiliyah. Kata mereka tidak bisa. Kami nggak akan masuk ke dalam agama Yahudi dan kami nggak akan menerima ajaran tersebut sampai diputuskan oleh api. Maka mereka pun berkumpul di tempat api tersebut. narun tahkumu bainahum fima Mereka punya api yang terus dinyalakan dan tidak pernah padam dalam keadaan mereka menghukumi setiap orang yang bertikai dengan api tersebut. zalim Katanya, wallahu alam, api tersebut membakar orang zalim tapi tidak membakar orang yang mazlum. Jadi kalau orang yang terdolimi tidak terkena, tidak terbakar. Tapi kalau orang yang zalim terbakar. Katanya, wallahu taala a'lam. فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون في دينهم وخرج الحبران maka tokoh-tokoh mereka kaum musyrikin membawa berhala-berhala mereka sedangkan dua pendeta tadi membawa kitab suci mereka kemudian datang ke api tersebut Disuruh pertama kali para tokoh-tokoh musyrikin dengan berhalanya mendekat ke api tersebut. Ketika mereka mendekat ke api tersebut, api mulai menyambar. Maka mereka mundur. Maka kata pengikutnya, sabar, sabar, sabar. Kamu harus istiqomah, harus istiqomah katanya. Harus sabar. Maka mereka memaksakan diri sabar dalam api tersebut. Mendekat, mendekat. Dan mulai lidah api membakar mereka sampai terbakar berhala-berhala mereka dan terbakar pura orang-orang tersebut. Yang kedua, dua pendeta tadi disuruh mendekat ke api tersebut dengan kitabnya. Maka mendekatlah pendeta tadi ke api tersebut. Pada marahum mulai api menjilat. Maka pendeta tadi berkeringat di keningnya, butiran-butiran keringat, tetapi api tidak membakarnya. Qala fa kharajal habran wa man hamala dhalika min rijali himyar wa kharajal habran bi masahifihima fi a'naqihima. Mereka letakkan mushafnya di kepala mereka. Ta'arraqa jibahuhum. Mereka berkeringat di kening-kening mereka lam tadurruhum. Tidak menjelekkan mereka, tidak merugikan mereka kecuali keringat. Fa'asfaqat 'inda dhalika himyar ala dinih. Maka seluruh penduduk Hemyar, Hemyar satu daerah di Yaman, satu daerah di Yaman, tempat kerajaan tersebut, mereka semuanya beriman kepada agama Yahudi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada kitab Taurat yang mereka pegang. Itu asal pertama. Yahudiyah ada di sana. Famin hunalika an dzalika kana aslul Yahudiyah bil Yaman. Itulah asal muasal munculnya Yahudi di daerah Yaman. Falamma malaka ibnuhu Hasan. Itu zaman bapaknya Tuban As'ad. Maka setelah Tuban As'ad turun ke anaknya yang bernama Hasan ibni Tuban As'ad. Ternyata dia senang untuk memperluas daerah. Anaknya yang bernama Hasan ibni Tuban As'ad senang memperluas daerah sehingga berangkat dengan pasukannya dan penduduk Yaman untuk menjadi sukarelawan, untuk menjadi pasukan-pasukan yang sukar lawan menjadi tentara. An yata bihim al ardul arab wa ardul ajim. Aku akan menguasai negeri Arab seluruhnya dan aku akan menguasai negeri Ajam seluruhnya. Tekadnya Hasan ibn Tubban. Hatta idza kanu bi ardil bahraini sampai sudah satu persatu desa-desa negeri-negeri Arab dikuasai oleh Hasan sampai di daerah yang ber, yang dijuluki dengan daerah Bahrain. Sampai sekarang masih bernama Bahrain. Sampai di Bahrain, mulailah karihat himyar wa qabailul Yaman al-Masir ma'ahu. Penduduk Yaman yang menjadi tentara dan beberapa tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinan batalion dan sebagainya, mulai bosan dengan cara seperti itu. Dan bisik-bisik sesama mereka. Aradur raj'ah ila biladihim wa ahlihim. Mereka semuanya ingin untuk pulang ke negeri mereka di Yaman. Ya ini mereka tentunya rindu dengan keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya. Maka ini mau sampai kapan kita berperang berperang terus menerus? Kita pulang saja. Akhirnya mereka bicara tidak mungkin bisa pulang karena masih berkuasa Hasan dan keputusannya tidak bisa berubah. Maka cara yang dilakukan adalah mengajak bicara saudaranya Hasan yang bernama Amr ibn Tuban As'ad. Tadi Hasan ibn Tuban As'ad, ini Amr Wahai Amr, kata mereka. Uqtul akhaka Hasan numallikuka alaina. Bunuh saudaramu. Niscaya kami akan menjadikan kamu raja kami. Dan kamu akan berkuasa. Dan kami akan taat kepadamu. Kata tentara-tentara ini semuanya. Maka Amr merasa mendapatkan angin bisa menjadi penguasa dengan cepat. Dia mulai akan menerima maka semua tadi orang-orang tentara-tentara dan orang-orang Yaman yang ikut bersamanya mereka sepakat untuk berbaiat setia dengan Amr agar Amr membunuh Hasan. Fa'ajabahum fajtama'u ala dalika maka sepakat mereka atas kesepakatan yang seperti itu kecuali satu orang yang bernama Zurain. Zu atau julukannya Zu Al-Himyari, orang Himyar juga. Fa'inahu nahahu. Dia melarangnya. Jangan. Jangan berkhianat. Jangan berkhianat. Tapi tetap saja. Mereka tidak bisa diganggu gugat. Kami harus pulang ke Yaman. Maka syaratnya buat kamu wahai Amr. Kalau kamu bisa membunuh Hasan. Kamu jadi raja kami. Tapi syarat kedua. Kamu harus memulangkan kami ke Yaman semuanya. Sepakat mereka. Kecuali satu orang. Yaitu Zuru'ain. Maka dia mendendangkan sebuah syair ala man yashtari sahran binaumin sa'idun man yabitu qarir 'ainin fa imma himyarun ghadarat wa khanat fama'dziratun fama'dziratul ilahi lidhi ru'inin apa maknanya maknanya sungguh mereka-mereka yang membeli sahar dengan naum sahar itu gak bisa tidur apa bahasa Indonesia yang nggak bisa tidur? Tidak bisa tidur karena penyakit. Siapa yang membeli kebis ketidak bisa tiduran dengan tidur, dikorbankan tidurnya untuk nggak bisa tidur. Sungguh berbahagia orang bisa yang bisa tidur dengan tenang dengan kori ruainin Apa kori ruainin Dengan kebahagiaan, dengan ketentraman, dengan ketenangan. Sungguh kalau Himyar berkhianat, kalau Himyar melanggar janji, melanggar sumpah, maka sungguh semoga maafnya ilah untuk diru'in. Semoga Allah memaafkan diru'in bahwa aku gak ikut-ikutan. Ditulis dalam satu kertas, dilipat, ditutup dan stempel. Stempel itu bukan dicap, ditutup segel, tidak bisa dibuka. Diberikan kepada Amr Sebelum kamu melakukan apa yang kamu sepakati dengan mereka, saya titip surat ini. Simpan. Titip, simpan sampai waktu sampai aku ambil kembali, katanya begitu. Maka diambil surat tadi disimpan oleh Amr. Lalu katabaha fi raqatin wa khatama 'alaiha. Setelah ditulis di kertas dan kemudian disegel, thumma ata biha Amran, kemudian diberikan kepada Amr, kemudian dia katakan, "Ba'li hadzal kitab 'indak." Simpanlah untukku Aku titip kepadamu. Fafa'al. Maka dilakukan. Thumma qatala Amru akhahu Hasan. Maka Amr sudah mulai membunuh Hasan. Dan kemudian membawa pasukan itu pulang seluruhnya. Pulang sampai kembali ke Yaman. Falamma nazala Amr ibn Tubban al-Yaman muni'a minhu naum. Setelah sampai di Yaman semuanya, maka Amr sudah menjadi raja. Tetapi dia tidak bisa tidur terus gelisah sepanjang malam. Bukan satu malam, sekian panjang, berapa hari, sekian lama, nggak bisa tidur. Terus dia terhalang nggak bisa tidur. Wasulita alaihi sahar, selalu dikuasai oleh sahar. Tidak tenang, tidak tenteram. Falamma jahadahu dzalika sa'ala tibba. Ketika dia merasa susah, maka dia panggil seluruh para dokter-dokter. Ternyata dokter tidak sanggup mengobati. Dipanggil pula para khuzat. Khuzat adalah orang yang biasa mengobati dengan berbagai macam ilmu-ilmu yang seperti itu. Ilmu sihir, ilmu ramal, ilmu yang mereka pakai dengan uh, khurafat. <laughs> Dipanggil semua. <laughs> Para dukun-dukun. <laughs> Untuk mengobatinya. Al-Kuhan. Wal-Arrafi. Tukang ramal, para dukun-dukun semuanya. Dalam keadaan dipanggil untuk mengobati Tuan Raja. Faqala lahu qailun minhum. Maka mereka semuanya nggak bisa menjawab, nggak bisa menyembuhkan kecuali mereka berkata, salah seorang mereka, "Innahu wallahi ma qatala rajulun qat akhahu aw dha rahmatin baghyan ala misli ma qatalta akhak alaih illa dhahaba naumuh." Sungguh tidaklah seseorang pun membunuh saudaranya yang masih saudara sekandung dalam keadaan seperti kamu membunuh saudaramu kecuali pasti dia akan dicabut tidurnya dan dia nggak akan bisa tidur wasulita alaihi saharu dan dia pasti dikuasai oleh sahar falamma qila lahu ja'ala yaqtul kullaman amarahu ketika dia tahu bahwa itu sebabnya karena membunuh saudaranya maka dia dendam dengan orang-orang yang pernah menyuruhnya untuk membunuh saudaranya dia panggil satu persatu Tentunya tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinan pasukan dipanggil semuanya, dibunuh satu persatu. Sampai kepada Dirui. Karena dia termasuk tokoh tentara, dipanggil dan dibunuh juga. Maka Dirui berkata, "Ama wallahi ayyuhal malik." Adapun aku wahai tuan raja, aku punya udur dan punya alasan. Aku tidak ikut ikutan dan aku punya bukti. Mana buktimu? Kata kata Diru'in, surat yang aku titipkan kepadamu. Maka dibukalah surat yang dititipkan kepadanya. Maka dibuka, tertulis di sana, Ala man yashtari saharan binaumin. Wahai orang-orang yang lebih memilih kegelisahan daripada tidur. Ini dengan membunuh saudaranya. Sungguh berbahagia orang yang bisa tidur dengan tenteram. Dan sungguh kalau orang-orang himyar berkhianat, maka semoga Allah memaafkan aku, aku tidak ikut-ikutan. Maka selamat, Ziru'in dengan kertas tadi. Wahai Ziru'in, kata Raja, sesungguhnya engkau benar-benar memberi nasihat ketika itu, tapi aku tidak peduli. Maka selamat dia, dan kemudian dikatakan akhrajahu faida fiyal baitan wahalaka amr dan demikianlah sampai meninggalnya Amr ibni Tuban As'ad setelah itu kacaulah keadaan. <laughs> Tidak lagi ada penguasa yang satu menguasai sekian daerah, tetapi terpecah belah watafarroku. <laughs> Qanibillah demikian keadaan Yaman yang pertama waktu itu Amr uh, Rabi'ah bin Nasr dan kemudian Tuban As'ad kemudian anaknya Hasan dan Hasan dibunuh oleh Amr kemudian Amr setelah Amr wafat atau halak <laughs> Kemudian setelah itu kacaulah negeri Yaman. Fawasaba alaihi rajulun min Himyar. Maka mulailah ada orang dari kalangan Himyar yang menguasai mereka. Padahal orang itu bukan dari turunan kerajaan, bukan dari keluarga kerajaan, bukan dari orang yang pernah mengetahui tentang kerajaan. Tapi karena dia dalam keadaan bisa berperang, menguasai titik yaitu yang bernama Lakhni'ah Yanufu dhu Shanair Yanuf dhu Shanair ini namanya faqatala khiyarahum wa abasa bi buyuti ahli mamlakati minhum maka orang ini membunuh semua tokoh-tokoh yang ada jadi turunan raja semuanya dibunuh dan semua keluarga kerajaan dihancurkan dan kemudian semua perbendaharaan harta raja atau harta, harta kerajaan semuanya dipakai untuk hura-hura sama dia. Dipakai untuk bersenang-senang dan lebih mengerikan dari itu. Lakhni'ah ini <laughs> memiliki penyakit yang jelek yaitu biasa dia melakukan perbuatan kaum Lut. <laughs> Dia tidak senang pada perempuan tapi senangnya pada laki-laki. Maka dia selalu memanggil satu persatu dari orang-orang yang dianggap ganteng untuk dikerjain olehnya. Naudzubillah padahal hukumnya homo dibunuh ya ini dilemparkan dari bukit yang tertinggi sampai mati itu hukumnya homoseks dan Allah mengangkat kaum Lut dan tanahnya, daerahnya, desanya terus sampai dekat langit dan sampai terdengar nubahu kilabihim sampai terdengar gonggongan anjingnya dan kokok ayamnya terdengar di langit. Kemudian dibalik dan dihempaskan oleh Allah SWT. Itu adab bagi kaum Lut yang melakukan hal tersebut. Dan ternyata penguasa ini yang namanya Lekhni Ahdu Shanair adalah Dushar. memiliki syar, memiliki kejelekan yang sangat jelek dan busuk. Fabasa ila Zur'ah dinuas. Pada satu hari, dia mengutus seorang untuk menjemput pemuda yang dianggap ganteng, putih, bersih dan sebagainya. Dia panggil untuk dikerjain seperti biasanya yang bernama Zur'ah Zinuwas Ibni Tuban As'ad. Berarti siapa? Saudaranya Hasan dengan Amr. Yang bernama Zur'ah atau julukannya Zinuwas Ibni Tuban As'ad. Waktu itu ketika Amr membunuh Hasan, dia masih kecil, masih nggak dihitung sama sekali. Ketika sudah hancur kerajaan, ketika sudah dikuasai oleh orang jahat ini, orang yang zalim ini, maka dia sudah pemuda. Maka dipanggillah pemuda tadi, saudara Hasan, dalam keadaan dia tahu dipanggil mawapa. apa. gulaman wasiman dahayatin wa Dia sudah tumbuh dewasa, sudah cerdas, memiliki akal yang sehat dan dia tahu falamma atahu rasuluhu ketika datang utusan Lakhni'ah dia tahu mau apa ini. Kamu dipanggil raja. Oh iya. Dia tahu apa yang mau dilakukan. Fa'akhoda sikinan. Dia ambil pisau yang tajam, tipis, kecil. Dikatakan sikinan hadidan latifan. Fakhada'ahu baina qadamihi wa na'lih. Dia letakkan pisau tersebut di antara kakinya dan sendalnya. Berarti ketika dia pakai sendal, taruh di bawah sendal. Dia pakai sendalnya. Sehingga di tubuhnya tidak terlihat ada pisau. Sampai kemudian ketika sampai di kamarnya Lekhni'ah. Sebagaimana biasanya dia kerjain setiap pemuda. Maka ketika itu dia ambil pisaunya dari bawah kakinya. Dan dia tikamkan ke tubuhnya. Dan dia bunuh. Lekhni'ah. Setelah itu. Ketika dia keluar. Dalam keadaan dia menyatakan aku telah membunuh dia. Maka semua orang termasuk orang-orang sendiri pengawalnya. Termasuk penjaganya dan tentaranya. Semuanya senang dibunuhnya rajanya, mereka senang semuanya. Karena mereka tahu orang ini orang yang na'udzubillah, orang yang busuk akhlaknya, orang yang jelek. Maka kalu mereka berkata semua serempak, Mayan bagi an yamlikuna ghairuk." Sungguh tidak pantas menguasai kami kecuali engkau, wahai Hah? Wahai Zur'ah Dinuas Nuwas ibn Tub'an Il Tub'an As'ad. Mayan bagi an yamlikuna ghairuka idrad rahatana sebentar id arahtana min hadal khabith kata mereka karena engkau telah mengistirahatkan kami dari si jelek ini ini sejarah kembalinya kerajaan kepada keluarga Tuban As'ad Insya Allah kita lanjutkan pada kali mendatang bidillahi taala bahwa ternyata orang ini dari satu sisi telah membunuh orang jelek tapi dari sisi lain sebentar lagi akan dibahas pada kajian mendatang bahwa orang ini pula yang kemudian membantai orang-orang saleh.